mengatakan umatku di bumi ini mulai dari beliau diutus sampai serentak kita diwafatkan oleh Allah dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh di mana seluruh orang Islam, seluruh orang beriman di bumi ini Allah wafatkan serentak melalui angin lembut yang berbau misik yang bertiup dari negeri timur atau Yaman serentak orang beriman wafat maka yang tersisa hanyalah orang-orang kafir saja lagi nah mulai dari Nabi diutus sampai kepada wafatnya serentak umat Islam ini kalian akan menjalani lima fase sejarah. Dari lima fase ini kita sudah sampai di fase keempat Akan loncat ke fase kelima dan ini sudah dekat waktunya Fase pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang mulia dan cerdas selama 30 tahun Fase ketiga, fase kerajaan-kerajaan yang di dalamnya ada tiga dinasti dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti Bani Osmaniyah. Fase ini pun telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki tanggal 3 bulan Maret 1924. Kita ada di fase kegelapan. Fase yang paling berat, fase yang paling parah, fase penuh fitnah. Di fase ini 2 per 3 umat Nabi akan murtad. Di fase ini empat tanda besar kiamat akan terjadi. Dukhon menyelimuti bumi, Dajjal lepas, Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal Yajud Ma'jud pun terbebas Fase keempat digambarkan oleh Nabi adalah fase yang sangat berat fitnah Orang yang berislam pada fase itu bagaikan menggenggam batu bara yang menyala di tangannya Bila ia tetap pertahankan maka bagaikan terbakar Bila ia lepas ia pun lepas daripada Islamnya Pada fase keempat Islam jadi pecundang kitab suci akan dihinakan tanah suci akan dipermalukan kesucian umat Islam sudah tidak dianggap dan nyawa pun sudah tidak ada harga fase keempat ini jumlah kita banyak tetapi kita lemah di mana-mana fase keempat ini umat Islam pecah belah fase keempat ini kita seluruhnya betul-betul jadi pecundang kecuali yang tampil sebagai pejuang saudara-saudaraku fase keempat adalah fase fitnah kita menyadari pada fase keempat ini seluruh kekuatan setan, baik setan jin dan setan manusia, bersatu padu mereka dalam menghancurkan Islam serta para pemeluknya. Banyak yang murtad pada fase ini seperti yang kami katakan tadi dan ditambah lagi tekanan hidup benar-benar sangat berat. Merajalelanya di seluruh muka bumi berbagai macam bentuk kekacauan, kezaliman, ketidakadilan tidak akan pernah kita menemukan di muka bumi ini ada sebuah bentuk keadilan karena penguasa-penguasa adalah setan-setan manusia dan Rasul menyebutkan fase keempat ini dengan fase kediktaporan banyak umat Islam yang akhirnya putus asa hidup yang lemah-lemah iman tentunya dan banyak yang mengambil kesimpulan salah dan jalan yang salah hamba Allah yang kami muliakan pada fase ini bencana alam akan terjadi secara lebih gila daripada sebelumnya merata petaka di mana-mana dan pada fase ini pula nanti fase kita teknologi akan musnah semuanya hamba-hamba Allah yang kami muliakan lalu persiapan dan amalan apakah yang mesti dibuat oleh umat Nabi di akhir zaman ini ibarat Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan masa lalu kita yang memang sudah banyak lalai dan berbuat dosa seharusnya persiapan kita sudah start dari sejak Syam membara dalam fitnah pembantaian Syria bulan Maret 1900, 2011 eh, Syam sudah membara dalam fitnah padahal saat itulah umat Islam mulai start berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di sisi Allah karena orang yang akan Allah jaga dan dia akan selamat adalah orang yang beriman serta amalnya mumpuni banyak timbangan amalnya di sisi Allah berat tapi pada fase keempat ini kata Rasul umatnya mempunyai ciri khas yang tidak baik. Satu, ciri khas umat Nabi adalah gila dan pesta untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Inilah fase demokrasi. Pada fase ini kata Rasulullah umatku semakin gila dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta dan dengan dunia dan hubungan mereka dengan Allah semakin sepi, semakin lengang. La haula wala quwata illa untuk agar kita bisa selamat, mesti ada persiapan. Mesti ada amalan yang harus kita buat dari sekarang. Bapak, saya sebenarnya tidak sanggup menyampaikan ini. Karena saya sendiri merasa adanya sesuatu yang harus saya benahi pada diri ini, keluarga besar saya, dan kehidupan saya. Yaitu berpacu untuk memperbanyak amal soleh membentengi keluarga dengan topik yang lurus iman yang benar dan menyelamatkan pesantren yang sekarang sedang saya pimpin. Bagaimana agar dalam komunitas saya ini kokoh dulu. Tetapi saya ingat umat banyak tak tahu bahwa dalam waktu yang terdekat, Bapak lihat saja, akhir 2017 Indonesia bukan lagi negeri yang ramah untuk tempat tinggal dan seluruh dunia. Awal 2018 nanti kekacauan akan merata di seluruh dunia. Ini bukan ramalan, yang berbicara langsung orang-orang yang ahli dan pakar di bidang masing-masing baik di bidang militer, militer, di bidang politik, di bidang ekonomi, kehancuran global akan sangat dirasakan dalam waktu yang terdekat. Wallahi hanya orang berimanlah yang amal solehnya sebelumnya banyak Yang nanti akan mampu memikul beratnya beban kenyataan dari hidup yang harus dihadapi di masa yang akan datang Kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan persiapan yang seharusnya kita lakukan dari sekarang yaitu perhatikan di slide kita ilmui tentang seluk beluk akhir zaman ini dengan sempurna ilmui tentang seluk beluk akhir zaman ini dengan sempurna di YouTube di Usma TV channel channel milik saya dan di Yamima TV yang sekarang lagi nge-shoot dan di al lengkap ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman dan kita sifatnya ilmiah membedah kitab dan menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Apabila Bapak merasa minim informasi tentang ini, rujuklah kepada kajian-kajian kami yang lengkap di sana insyaallah taala. Informasi yang kami sampaikan Bapak akan temukan dalam faktanya dalam perjalanan bulan demi bulan dan tahun depan serta tahun berikutnya 2019 BMKG dunia mengatakan dunia akan memasuki masa kekeringan dan paceklik yang sangat radikal, yang sangat ekstrim. Selama tiga tahun berturut-turut, 2020, 2021, dan 2022. Startnya dari 2019, menghitungnya dari 2020, tiga tahun berturut-turut. Bapak akan tahu, ciri Dajjal akan keluar adalah ada tiga masa keekstriman uh, kekeringan yang sangat ekstrim, kemarau yang sangat panjang dan kelaparan meliputi seluruh bumi. Dan ini BMKG dunia mengumumkan secara resmi. Wahai hamba Allah, ciri-ciri kedatangan Dajjal juga sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Tiga ciri yang paling nyata. Air mata zuhar, mata air zuhar sudah tidak berair lagi. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Sekarang sudah tidak berair. Kebun kurma Baisan yang ada di Yordania di perbatasan dengan Palestina sudah enam tahun ini rusak buahnya dan menjadi sedikit, dua tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Batangnya pun cenderung layu dan mati. Ini adalah tanda sangat nyata Dajjal akan lepas. Kemudian sumber air utama bangsa Yahudi saat ini yaitu Danau Tiberias. Rasul menyebutkan dengan nyata bahwa apabila airnya sudah menyusut, maka tinggal menunggu saja Dajjal itu akan keluar maka air eh, sumber air ini yaitu Danau Tiberias ini sekarang sudah sampai di garis hitam Pak, bukan garis merah lagi, sudah sampai di garis hitam. Di bagian permukaan dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil, yaitu menandakan dasar yang paling menonjol dari danau sudah kelihatan sekarang. Sehingga Israel hari ini memutuskan bahwa sumber air mereka ke depan adalah air laut yang mereka suling apa yang bisa menutup-nutupi fakta ini dan berita ini? Tidak ada hamba-hamba Allah Arab yang sudah dituruni salju kemudian kekacauan dan huru hara merata di negeri Arab Nabi ceritakan semuanya sebagai pertanda sang pemimpin terakhir kita yang merata di muka bumi pada intinya Nabi mengajak umatnya saat fitnah Syam sudah kalian saksikan terjadi berlomba-lombalah kalian masing-masing memperbanyak amal sendiri Banyakkan istighfar, luruskan hidup ini Jadilah orang yang lebih soleh daripada sebelumnya Jadilah orang yang lebih taat daripada sebelumnya Dunia silakan dicari Tapi jadikan dunia ini sebagai jembatan kita menuju akhirat Baik kaum muslimin Jadi itu yang pertama Seluk-beluk akhir zaman ini wajib diilmui dengan baik Karena beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu Di luar ada kitab kita ensiklopedia akhir zaman Ini menjadi sebuah rujukan yang sangat ilmiah berkaitan dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Tolong dibaca. Sekali lagi saya katakan qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang ada ilmu yang tahu dengan yang tidak ada ilmu yang tidak tahu? Tidak sama. Yang kedua, yang harus kita persiapkan berikutnya, ini adalah persiapan ilmu dan iman ya yaitu wajib setiap kita mengetahui dengan persis seperti apa akidah dan tauhid yang benar. Maka akidah dan tauhid yang benar tidak ada yang lain kecuali yang diajarkan Rasul dan yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Akidah dan amalan seperti akidah dan tauhid seperti inilah yang wajib dipastikan sudahkah saya berakidah dengan akidah yang ini? Karena umat Nabi di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Ketika umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan, maka bertanyalah kita, 72 masuk neraka kata Nabi Satu cuma yang dalam surga Yang mana yang satu? Yang Rasul dan para sahabatnya menjadi style dia dalam beragama Sudahkah kita di atas itu? Bukan nama kelompok yang akan kami kedepankan di sini Bukan nama organisasi Bukan nama partai apalagi Tetapi kemiripan dan ke kesamaan antara apa yang dia kerjakan Apa yang diimani Apa akidahnya Apa amalannya Dengan Rasul dan para sahabat Sebentar lagi akan berlalu masa-masa bergolong-golongan ini. Sebentar lagi akan tercampak semua partai-partai dan organisasi. Sebentar lagi umat akan menyatu, tetapi sebelum itu terjadi umat di di, di ujung kehancuran dan perpecah belahan. Dan kita tidak perlu panik dengan itu. Kita perlu konsentrasi diri saya, pemahaman saya, akidah saya, amalan saya sudah mirip nggak dengan Rasul dengan para sahabat. Dan Dalilnya ada, kitab-kitabnya jelas, ulama-ulama yang menyampaikan mereka penuh dengan kejujuran dan bukan nama kelompok yang dikedepankan dalam hal ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Di sini ada kami sebutkan wajib membaca ZAZ. Saya katakan wajib bukan berdosa meninggalkannya, tetapi menandakan urgennya membaca halaman 193. Di situ ada hadis sahih di mana penekanan Nabi SAW wajibnya di akhir zaman umat ini memiliki akidah yang lurus sebab Dajjal tidak akan mampu menembus orang-orang yang berakidah dan bertauhidkan yang benar. Kemudian tentang kewajiban kita memahami karakteristik musuh-musuh Islam. Masing-masing musuh-musuh Islam pada akhir zaman ini. Ada di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 846. Saya tahu Bapak Ibu tidak akan punya banyak masa untuk membaca, apalagi kitab yang tebalnya segini. Ketika saya isyaratkan halaman ini, maka fokuskan di halaman yang saya isyaratkan itu. Supaya kita tahu kita ada nggak di antara barisan musuh Islam itu. Ada orang yang beragamanya cari yang senang, Pak dia berdirinya di pinggir-pinggir. Di antara manusia kata Allah Subhanahu wa taala ada orang yang beragama itu di pinggir-pinggir. Kalau aman kondisi maka dia tetap di dalam lingkungan. Tapi kalau kondisi dirinya mulai agak kacau dan berkecamuk dia akan segera lari. In Inqalaba ala wajhi dengan cepat dia akan ngacir. Khasirat dunia wal akhirah. Inilah orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Dan sekarang pastikan Lihat di halaman 846, 853 dari kitab yang sudah Bapak miliki, Ensiklopedia Akhir Zaman, tolong dibaca. Adakah kita di antara komunitas itu? Sebab jika ada, dipastikan komunitas ini ketika Dajjal keluar dia akan menjadi penyembah Dajjal. Dia akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Termasuk kaum Khawarij, termasuk kaum LGBT yang sekarang sedang marah-marah dan menyebar di seluruh dunia. Termasuk para pelaku-pelaku bid'ah yang bid'ahnya adalah bid'ah akadiyah, bukan bid'ah amaliyah, bid'ah akadiyah dan berbagai macam lainnya. Makanya pastikan kita termasukkah? kalau tidak bersyukurlah pada Allah dan istiqamah. Kalau termasuk cepat lepaskan diri. Benahi cepat bagaimana menjadi manusia muslim yang lebih soleh, lebih beriman, lebih bertauhid dan lebih mu'tadil. Berikutnya ilmuilah tentang apa itu firqah najiyah dan apa itu taifah al-mansurah. Firqah najiyah adalah satu kelompok dari 73 tadi. 72-nya masuk neraka kata Nabi, satu yang dalam surga. Sekarang kita wajib mengilmui seluk-beluk firqatun najiyah ini. Silahkan baca nanti dalam kitab yang ditulis oleh Syekh al uthaymin berkaitan dengan firqah najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Nah, ta'ifah al-mansurah adalah komunitas kecil dalam firqatun najiyah di mana mereka lah nanti yang akan menjadi pemain-pemain yang diberkahi di akhir zaman mereka lah nanti yang selalu ditolong dan di, di, di, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang masuk surga nanti tanpa hisap dan mereka ada di akhir zaman. Kalau mampu Pak, pastikan kita salah seorang di antara yang tergabung dalam Taifah Al-Mansurah. Jika tidak mampu, minimal pastikan kita dalam Firqatul Najiyah. Jujur saya katakan, Muhammadiyah, NU, Parti, Persis, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah dan seterusnya, mereka seluruhnya tergabung dalam eh, dalam Firqatun Najiyah. Sebutkan apa yang dikatakan oleh orang dengan kelompokan nama Ikhwanul Muslimin, Salafi atau apa saja Mereka masuk dalam Firqatun Najiyah Tetapi Syiah itu masuk dalam Firqat Dallah yang pasti masuk neraka Ahmadiyah pasti Firqatun Dallah yang masuk neraka kelompok-kelompok sempalan yang akidah mereka dan manhaj mereka rusak, mereka masuk dalam 72. Yang lainnya dalam firqatun najiyah. Salah satu di antara itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kalau mampu mengeksistensikan diri kita di tengah-tengah Taifah Al-Mansurah Dan apa itu Taifah Al-Mansurah? Kewajiban Bapak mempelajarinya Nanti insya Allah di kitab Yang uh, inilah Al-Mahdi tebal di luar sana ada dua kitab ensiklopedia akhir zaman dengan inilah Al-Mahdi. Di inilah Al-Mahdi seluruh beluk Qaifah Al-Mansurah serta Firqatun Najiyah diuraikan di sana. Tolong ini dirujuk dan dibaca. Khusus di kitab silakan nanti dirujuk kepada pembahasan berkaitan tentang ini. Sekarang persiapan dan amalan akhir zaman, persiapan materi. Saya katakan persiapan materi ini perlu, tetapi posisinya bila kita mengambil dalam persentase paling hanya 5% Pak, nggak banyak. Jangan sampai kita sibuk persiapkan persiapan, persiapan materi, tapi ada persiapan yang sifatnya bukan materi dan itu yang mengambil porsi terbesar, 90% lebih. Ini hanya pada paling 5%. Tetapi dengan mengadakan persiapan materi agak lebih meringankan risiko dan beban beratnya, eh, beban yang harus kita pikul di, di kedepan hari. Maaf kaum muslimin ketika saya menyampaikan ini tentu saja saya dalam pasirah atau dalam pemandangan saya melihat itu tidaklah wallahu alam saya tidak berani menentukan tahun tidak berani memastikan kalimat yang paling baik itu adalah wallahu alam insyaallah tapi saya melihat waktunya sangat dekat Bapak saksikan lah sama-sama kita saksikan nanti dari 2017 akhir besok dengan 2018 ke atas itu bumi ini seluruhnya sudah tidak karu-karuan Pak Bapak akan nyesal pernah menjadi penduduk neraka, maaf pernah menjadi penduduk Jakarta dan tinggal di Jakarta. Bapak akan berpikir kalaulah dari dulu saya punya persiapan tinggal di kampung, tinggal di daerah-daerah bersama komunitas yang beriman. Kenapa? Bapak akan mengetahui ternyata Nabi sendiri pun menghasung umatnya di akhir zaman agar menghindari tinggal di kota-kota besar. Jadi kalau saatnya Bapak tinggal di sini sekarang ya nikmati saja dulu. Tapi ketika udah positif itu semua akan terjadi dan gambarnya di gambar kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bapak sudah tahu kemana Bapak harus pergi. Di komunitas mana Bapak harus bersatu dan bergabung. Karena kita di akhir zaman wajib memiliki komunitas yang saling jaga menjaga, lindung melindungi dengan kualitas iman, dengan kualitas akidah dan tauhid yang sama. Baik, persiapan materi. Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah masing-masing menahan menanam pohon kurma. Kalaupun besok udah mau kiamat kata Nabi, hari ini ada satu butir biji kurma di tangan kamu bisa kamu tanam tanam hari ini. Ini bukan pengambilan istilah yang ngacau dari Rasulullah. Tidak. Ternyata kurma adalah diantara makanan akhir zaman yang paling tahan dengan segala iklim, dengan segala keadaan. Dan daya tahan kurma jika dia disimpan mengalahkan semua makanan buah-buahan apapun Sementara satu butir biji kurma pak, kalau bapak kemut-kemut saja, apa bahasa Indonesia ini? Kalau bahasa Padang dinyunyuk-nyunyuk, ya, diisap-isap saja, bapak bisa bertahan hidup satu minggu dengan satu butir kurma. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah nanti tolong baca dalam kitab kita ensiklopedia akhir zaman. Rasulullah dalam hadis yang saya bersabda berkata, nanti menjelang meteor menghantam bumi, duhon terjadi, di langit antara 3 sampai 1 minggu kata Rasulullah seluruh manusia di bumi akan menyaksikan ada bintang berekor yang terus mengelilingi bumi isyarat bagi penduduk bumi ya bahwa akan terjadi hantaman besar lalu akan terjadi dukhan selama 40 hari 40 malam nah Nabi mengatakan jika itu kalian saksikan segeralah kalian mempersiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang dapat bertahan selama satu tahun ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya jelas bukan lagi pernyataan yang bukan yang tidak ada sumbernya tapi dari sang kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Amerika yang buat sekarang. Yahudi persiapkan, Rusia persiapkan itu. Bunker-bunker raksasa bawah tanah mereka apa? Menyelamatkan diri dari hantaman meteor yang mereka sudah perkirakan akan dekat sekali waktunya. Lalu terjadinya dukhon yang menyelimuti muka bumi dan dukhon ini adalah kabut debu yang teramat sangat padat lagi panas ya dan banyak orang yang tersiksa hidup ketika dia masih terbungkus oleh dukhon, maka bunker mereka sudah siap di bawah tanah. Satu bunker yang dapat menampung 500 ribu manusia, Amerika sudah selesaikan bunker keenamnya di akhir 2012. Rusia sudah tiga bunker, China, India, Australia, Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, bahkan termasuk tetangga kita Singapura pun telah menyelesaikan bunker raksasa yang dapat menampung 250 ribu manusia dan setiap satu bunker mereka telah siapkan fasilitas makanan dan kehidupan yang mampu dikonsumsi oleh 500 ribu manusia ini selama satu tahun Rasul mengatakan orang kafir yang siapkan sementara kita juga termasuk orang yang paling peduli dengan ini hendaknya jadi begini Pak menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah mulailah Beberapa hari terakhir ini kami mengadakan pertemuan terus dengan Presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia Bapak Mohaimin Iqbal Hafizahullah Beliau benar-benar bersemangat dan terobsesi untuk memberikan penyuluhan serta uh, pembelajaran serta pendampingan agar kita menanam kurma di masing-masing halaman rumah kita. Karena satu satu batang kurma yang berbuah itu dapat menampung kehidupan satu keluarga besar. Bertahun-tahun Dan sekarang nanamnya, dan sekarang dan saya sedihkan sekali, kurma sekarang di pasaran sudah langka Pak Dan harganya sudah gak berkaruan Minta maaf, ternyata baru saya tahu Kurma sekarang untuk mengimpor, impornya masuk ke Indonesia Sudah dipegang sepenuhnya oleh China. Mereka suka hati Mau, mau, mau, mau menyedikitkan Atau mau menyetop Atau mau mengamahalkan harga Dan kita harus mempunyai kemampuan sendiri untuk dari lahan kita, walaupun nggak besar pak, di lahan kita itu tanamlah 2 tiga batang kurma dan itu Masya Allah sudah cukup untuk satu keluarga besar kita Pak Jadi ini yang pertama Toh ini juga nggak ada salahnya Pohon kurma ini keberkahnya sangat banyak saya tidak saatnya menceritakan tentang salam pohon kurma lebih rinci karena waktu kita yang terbatas. Lihat yang kedua, membuat sumur-sumur manual di rumah. Bapak kan tahu bahwa nubuat Nabi di akhir zaman kamu semua kembali ke seperti zaman sekarang, tidak ada teknologi. Kalau tidak ada teknologi, air-air yang mengalir ke rumah kita itu menggunakan pump. Pump itu menggunakan teknologi enggak? Iya. Bagaimana air akan sampai sementara air adalah asas kehidupan kita yang paling pertama. Kalau begitu kita harus punya sumur. Gali lagi sumurnya. Yang nanti pakai timba loh Pak, pakai manual. Tidak bukan sumur bor ya. Sumur bor juga menggunakan listrik. Listrik akan padam selama-lamanya semua teknologi ada berhenti, maka sumur manual perlu. Dan ini pun nggak harus nunggu habis teknologi, sumur itu tetap perlu kapanpun, ya kan? Nah berikutnya mengemaskan dan memperakkan uang kita. Bapak kan tahu, saya sudah bincang-bincang dengan para pengusaha Muslim Indonesia. Mereka punya grup dan mereka punya komunitas, ya dan mereka berbicara kepada saya termasuk ah, pakar dan ahli ekonomi yang Kemarin ini baru-baru saja saya bincang-bincang dengan beliau bagaimana keadaan ekonomi dunia. Tidak heran kalau Cina hari ini sedang gila-gilaan memborong emas di mana-mana. Dan mereka buat ini silent, super silent. Di mana ada emas yang bisa mereka borong, mereka borong, mereka beli. Mereka tahu persis. Tak lama kemudian dunia akan selamat tinggal kepada uang kertas. Dan ini persis dengan membuat Nabi. Nanti ketika Al-Mahdi sudah muncul, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham kepada emas dan perak. Amerika Pak dengan sejadi-jadinya dalam keadaan kalut dan panik sekarang ini merampok emas di mana-mana. Emas yang ada di Libya, mereka garap semua. Emas yang ada di Irak, mereka tidak mau ketinggalan. Emas Indonesia sejak Freeport dengan cara-cara licik mereka, mereka telah garap semuanya. Negara-negara besar hari ini sedang berlomba-lomba mempersiapkan emas. Kenapa sekali lagi Bapak saksikan di 2018 adalah kehancuran ekonomi global. Saat itu yakinlah euro dan dolar Amerika tidak akan bisa dipakai lagi. Dan uang-uang kertas pun akan akan tidak berharga. Kaum muslimin saat itu komoditi atau eh, angka-angka uh, yang bisa dijadikan sebagai harga jual beli nanti adalah emas dan perak. Kalau Bapak ada duit sekarang, kalau ada ya, lebih baik Bapak mulai menabung dalam bentuk emas. Kalau bisa jangan nabungnya di bank. Kenapa demikian? Kalau tabung ditabungkan di bank, Bapak hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika teknologi musnah dengan hentaman meteor, Bapak masih bisa nggak rujuk ke bank mengambil tarik menarik kembali? Nggak bisa. Semua data sudah hilang karena semua teknologi sudah musnah. Sinyal-sinyal internet segala macam sudah hilang, listrik sudah tidak ada. Kalau begitu nyimpan sendiri Pak, cukup sama istri yang tahu. Dan jangan diumumkan ke publik. Saya sudah mulai, saya sudah mulai. Insya Allah itu dirampok orang. Jadi lakukan secara berbeda. Kalau ada kelebihan, segera. Mulailah dari berapa on atau berapa berapa sanggupnya. Ada simpanan jangan dibiarkan dalam bentuk rupiah, Ini saran dan ini menyesuaikan. Toh kapan-kapan perlu emasnya masih masih bisa ditukar nggak? Kapan kita perlu masih bisa. Tapi Selanjutnya persiapkan alat-alat penting kehidupan yang sifatnya manual seperti kompor, korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain Ya, ini sangat diperlukan ketika kita semuanya sudah kehilangan teknologi, alat-alat manual seperti ini sudah ada di hadapan kita. Dan ini nggak mahal Pak, di Jakarta sangat mudah mendapatkannya. Dan ini juga nggak perlu menunggu teknologi musnah, kita tetap memerlukan barang-barang seperti itu. Sesekali mungkin kita adakan cara camping atau lampu listrik mati kita sudah punya lampu cadangan yang sifatnya manual di rumah, begitu loh Pak. Kemudian siapkan alat-alat survival yang manual terus masker dan kacamata renang loh buat apa masker Pak Ustaz? Bapak sehari-hari kalau bawa motor sekolahnya pakai masker nggak? Hah? Tapi maskernya sebaiknya masker yang kuat Pak dan saya lebih menganjurkan masker yang dipakai oleh Densus 88 atau oleh pemadam kebakaran <laughs> karena dia lo, lo, melindungi juga sampai ke ke mata sementara debu dan dukun yang begitu tebal pak itu menjadikan mata ini perih seperti mau lepas dari sarangnya ya oleh karena itu masker pemadam kebakaran kalau bisa dibeli di mana orang jual beli saya sudah search di internet, harganya lumayan, 2 jutaan satu. Tapi Bapak perlukan untuk satu, untuk keluarga kita. Kita perlukan. Nah, kaum muslim yang muliakan, minimal masker-masker biasa yang harganya terjangkau oleh kita, minimal. Dan ini juga tetap bisa dipakai dalam membuat kendaraan, dalam acara-acara ya, yang yang yang emergensi, tetap bisa dipakai. Kacamata renang juga begitu, kan bisa dibawa untuk berenang. Berenang itu kan sunnah. Nah, kalau seandainya masker yang pakai kacamata udah ada, ya nggak perlu lagi pakai kacamata renang. Tapi kalau nggak ada, minimal kacamata renang itu kita punya. Dipakai untuk berenang, bawa dengan keluarga dan anak-anak, dan juga dipakai untuk persiapan. Kita tahu di mana letaknya, di mana tempatnya. Selanjutnya, memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Kalau kita mampu dan di Senin banyak orang yang jual gini-ginian, Pak. Senjata yang sifatnya manual. Bukan hanya memiliki, juga belajar cara menggunakannya buat apa punya keren semuanya lengkap tapi nggak satu pun bisa dipakai nah kaum muslimin mulai latihan mulai belajar saya sih menyarankan saya menyarankan bergabunglah dengan ninjutsu kita yang sekarang dikelola oleh Adikra di Sentul di mana Sensei Mamun adalah salah seorang di antara insya Allah yang terbaik di Indonesia ini dalam masalah menggunakan senjata manual dan beliau siap melatih kaum muslimin sebanyak-banyaknya dalam persiapan akhir zaman Seandainya Bapak menyadari betapa pentingnya kita mengilmui per perkara ini, maka Bapak tidak akan lagi menyediakan waktu yang masih tersedia dan waktu kita tidak panjang. Gabung saja nanti di Adikro, di mana bela dirinya, maka menyatulah dengan mereka. Saya Pak minta maaf, saya adalah pelatih dan mengajarkan bela diri pedang dulu di Mesir. Tapi ketika saya berhadapan langsung dengan Sensei Momon, nggak ada apa-apanya ilmu saya. Ya, betul-betul saya harus akui, saya harus banyak belajar kepada beliau dan beliau mengatakan Ustaz Zul silahkan rekomkan pada umat saya dengan menyadari keadaan ini saya siap memakafkan hidup saya untuk melatih umat agar mereka mampu melatih memiliki kemampuan yang merata di mana-mana silahkan pesantren-pesantren eh, orang-orang kantoran yang punya waktu Sabtu Minggu semacamnya latihanlah lanjut nah ini jika sudah dekat jika sudah dekat apa yang maksud dengan jika sudah dekat gambaran yang tadi chaos sudah terjadi di Arab Saudi sudah ada uh, keributan antar keluarga kerajaan memperebutkan kekuasaan gempa bumi sudah banyak susul menyusul di Timur Tengah ya kemudian di Indonesia sendiri sudah ada gambaran chaos keributan kekacauan pertumpahan darah yang sangat nyata dan ini kita lihat startnya di 2017 akhir besok wal'iyadubillah billah billah kita berlindung pada Allah semoga tidak terjadi tapi kalau itu benar terjadi saya sudah sampaikan sekarang apa yang mesti kita lakukan lihat berikutnya hijrahlah kepada sunnah hijrahlah kepada sunnah sekarang nikmati dulu tinggal di Jakarta tapi kepedusunan yang di situ sebaiknya sudah terbentuk kawasan hijrah orang-orang beriman, Pak. Jadi orang-orang beriman sudah membeli satu kawasan dekat perbatasan dengan hutan lindung umpamanya, di situ ada sumber air dan sungai mengalirnya umpamanya, buatlah rumah manual di sana dan buatlah sistem pengamanan pas SMA mereka-mereka ini real akan menjadi bala tentara yang akan melindungi komunitas itu insya Allah buat kaum muslimin yang kami muliakan dan kita tahu kemana kita harus pergi nanti ketika memang betul sudah chaos ibu kota kita sudah tahu kemana kita meluncur mobil masih bisa dipakai pesawat masih bisa terbang dalam satu minggu itu setelah hantaman meteor terjadi sudah tidak ada lagi harapan semuanya berakhir sudah terlambat rumah keren di tengah kota nggak bisa lagi diapa-apakan ya sudah sudah tidak bisa lagi dijual Lihat berikutnya. Jual aset-aset dan barang-barang berteknologi, Pak. Kalau ada Cina-Cina yang mau beli, jual ke mereka. <laughs> Tapi Cina-Cina Muslim kita kasih tahu cepat biar mereka sama-sama selamat dengan kita. Yang lain-lain yang non Muslim silahkan jual rumah kita yang harga satu setengah m umpamanya. Mau dia beli 500 juta, jual cepat. Tapi kalau udah pasti loh pak ya, kalau <laughs> udah pasti, jual cepat kita punya duit. Oh kami perlu mobil lagi ke sana Ustaz, mobil sudah kita jual, rental aja mobil susah aman. Rental aja mobil sewa sertifikatnya langsung dari mereka. Setelah kita di drop ke kampung-kampung yang sudah kita siapkan, silakan mobilnya lepas. Besok teknologinya musnah. Kan asik pak. Kita sudah ada punya persiapan. Seminim apapun persiapan kita, maka kita sudah melakukannya. Tapi ingat sekali lagi, persiapan ini sifatnya hanya 5% fungsinya untuk menyelamatkan kita. Bukan berarti ini yang terbesar, yang kita harus habis-habisan memikirkan persiapan materi ini. Inilah persiapan fisik dan keahlian berikutnya. Secara fisik, usahakan jangan gemuk. Ya yang udah terlanjur gemuk dan nggak bisa kurus, nggak apa-apa, gemuk tapi gesit dan sehat. Ya, berjantung sehat, kuat lari dan mendaki, rajin exercise pak. Kalau dari rumah ke, ke masjid hanya 200 meter, upayakan jangan pakai sepeda, jangan pakai sepeda motor. Jalan saja. Ya, Upayakan bagaimana kita lebih banyak bergerak sehingga jantung kita kuat dan sehat. Sebab apa? Kita paling banyak melakukan eksodus dan tiba Berjalan rombongan ke sana, ke sini, ke sini, mendaki bukit, turun ke lembah, sembunyi di situ segala macamnya. Apalagi nanti kita gendong anak, bawa barang-barang segala macamnya. Selanjutnya, ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Ahli. Selanjutnya, mahir memanah dan berkuda serta memanah di atas kuda. Ini olahraga favorit para pejuang dan para ksatria, para mujahid di akhir zaman. Ini yang agak jarang dan langka didapati di Jabodetabek. Pengusaha jarang melirik kemari. Padahal di Runstable, pendapatan mereka Pak Sabtu Minggu hanya dari berkebun kuda, orang berwisata kuda di sana ratusan juta Pak satu minggu itu mereka mendapatkan penghasilan besar-besaran. Lah kita umat Islam sekarang ini disunnahkan betul untuk kembali kepada berkuda dan memanah. Karena saat itu nanti kata Rasul, senjata kalian adalah pedang, tombak dan panah, kalian akan kembali menunggangi kuda-kuda. Maka dengan ini persiapan seperti apa? Sudah pandai nggak naik kuda? Sudah pandaikah kita naik kuda? Belum. Jangan beli kuda dulu. Sarannya jangan beli kuda dulu, tapi latihanlah berkuda. Oh Ustaz, dengan beli kuda otomatis kan kita akan punya fasilitas sendiri. Nah kalau punya lahan 5 meter kali 5 meter jadilah beli kuda nggak apa-apa. Beli kuda yang harga di bawah 20 juta. Kuda itu Pak sebenarnya harganya sama dengan mobil. Saya katakan 20 juta itu sebenarnya penghinaan pada kuda itu. Jadi jangan 20 juta mahalnya lagi. Bapak mau tahu hadisnya tentang masalah ini? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin illa haqqa alaihi ayyar farasan lidinillah idza ataqa dhalik." Tidak seorang muslim pun apabila dia sudah punya kemampuan finansial, melainkan wajib baginya memiliki satu ekor kuda untuk kepentingan agama Allah. Tidak atau kadalik jika ia sudah punya kemampuan. Wajib punya kuda dan wajib melatih anak kita berkuda. Kita dan anak kita harus mahir berkuda. Hadis-hadisnya banyak tentang ini. Dan Rasul juga menyampaikan, siapapun yang menginfakkan hartanya untuk kuda, mengeluarkan hartanya untuk kuda, makan minum kuda, kesehatan kuda dan sebagainya, buat perawatan kuda, maka dihitung oleh Allah sedekah layak yaqbiduha sebagai sedekah yang tak putus-putus. Subhanallah. Jadi kalau masalah beli kuda, bagi yang mampu ya, bagi yang nggak mampu nggak usah, atau boleh patungan, 10 orang patungan satu kuda. Tapi beli kuda yang bagus Pak, harganya 50 sampai 70 juta. Milik bersama. Dirawat satu tempat, biaya gotong royong biayanya. Karena biaya kuda di Jakarta ini mahal. Saya sudah tanya kemana-mana, paling murah tiga setengah juta satu bulan. Sama dengan gaji kita. Nah, tapi kalau di Bekumbu, Sumatera Barat, alhamdulillah 2 juta, dua setengah juta sudah bisa merawat kuda, kesehatannya dan juga melatih kuda sekalian di kami di sana di Sumatera Barat. Baik kaum muslimin kita kembali memanah dan memanah di atas kuda. Selanjutnya menguasai ilmu perobatan Islam, menguasai ilmu perobatan Islam. Dan ilmu perobatan Islam simpel, sangat mudah dipelajari, tidak jelimet. Dan cuma tiga ilmu perobatan Islam, bekam, herba-herbal, dan ruqyah. Tidak ada yang lain. Bekam, herba-herbal, dan ruqyah dan ini mendapatkan garansi dari langit dan juga dari Rasulullah siapa yang berobat dengan herbal-herbal ini, ini ini pasti sembuh kata Rasul siapa yang berobat dengan bekam maka tidak ada penyakit yang boleh yang bisa sembuh dengan dengan eh, obatan melainkan bekam bisa menyembuhkannya Rukyah juga menjamin, Allah sendiri menjamin bahwa Al-Quran menyembuhkan segala macam bentuk dan jenis penyakit apapun tapi wajib diilmui dan itu tidak sulit pak kalau ada training ada daurah pelatihan pelatihan ya yang sifatnya perobatan Islam rakuslah bapak untuk mengilmuinya Enggak sulit pak enggak sulit gampang sekali Inilah dia Islam itu selalu agama yang mudah dan dengan sangat mudah kita akan kuasai. Selanjutnya, ilmuilah rupiah dan praktiknya. Kemudian jauhilah makanan-makanan atau minuman yang beralkohol dan apapun yang instan. Coba Bapak baca buku uh, yang ditulis oleh Wisnu Sasongko. Judulnya adalah Armageddon. Pernah ada yang membaca buku ini? Bagaimana pandangan para pakar dan ahli-ahli dunia Pandangan para pakar dan ahli-ahli dunia Apabila meteor jatuh Dukun terjadi Orang yang paling tersiksa di bumi ini adalah orang yang di dalam tubuhnya memiliki kandungan alkohol yang tinggi maka makanan instan selama ini memang dipersiapkan Pak untuk menjadikan kita paling rapuh dan paling uh, lemah daya tahan tubuh kita dari menghadapi berbagai macam serang-serang penyakit. Jadi upayakan kalau kita mampu Pak jangan meminum minuman yang beralkohol dan memakan makan makanan yang instan. Upayakan. Begitu juga obat-obatan yang haram. Maaf, maaf merata-rata obat-obatan yang beredar di Indonesia yang diimpor ke Indonesia, yang dijual di apotek-apotek dan di rumah-rumah sakit rata-rata seluruhnya adalah obat obatan yang dari orang-orang kafir tidak halal untuk umat Islam. Inna Allah la yaj'al shifa'a ummati min haram. Allah tak akan jadikan kesembuhan umatku dari benda-benda yang haram. Dan itu yang masuk ke Indonesia. Jadi kalau bisa, sekali lagi berjuanglah kita untuk tidak berobat dengan obat-obatan yang haram. Pastikan obat itu halal. Bapak tahu dampak doa kita ketika kita makan yang haram? Bapak tahu bagaimana dampaknya amalan kita ketika kita mengkonsumsi yang haram, disuntikan ke tubuh kita yang haram, dampaknya amalan kita tidak diterima, Pak. Doa kita tidak naik, la haula la quwata illa billah. Madu rutin kalah madu, zaitun rutin kalah zaitun, minyak habatus sauda rutin kalah minyak habatus sauda agar daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita senantiasa di atas rata-rata. Baik. -rata. Selanjutnya stop maksiat. Lihat halaman 221, Pak. Orang yang hobi bermaksiat dialah yang paling rapuh menghadapi tekanan musibah bencana akhir zaman. Orang yang suka berzina, orang yang masih suka berjudi, orang yang masih hobi nipu kesana kemari, meninggalkan sholat wajib, menelantarkan kewajiban agama, tidak memulakan zakat, masih berbaur dengan riba dan masih makan riba. Orang-orang yang seperti ini Pak termasuk diantara orang yang tidak akan selamat ketika petaka demi petaka tumpang tindih susun menyusul datang dan dia tidak akan mampu memikulnya dosa satu di antara dua dia murtad atau dia melakukan dosa-dosa besar demi pertahankan hidup atau yang terakhir dia bunuh diri Waliyahzubillah ini adalah makanya uh, apa tuh namanya wazi'di ini roh agama di dalam dada ini mesti mengkristal pak dalam artian jauhi maksiat perbanyak amal-amal khususnya wajib-wajib dulu Amalan wajib disiplinkan berjamaah, solatnya di masjid, Sholat qabliyah dan ba'diyahnya dijaga Puasa Senin, Kamisnya Atau kalau perlu puasa daunnya Sekarang ini masuk kepada Ashura Semoga saja kita termasuk di antara yang melaksanakan puasa ini Dan ini beruntun ya Sampai kepada hari Ya Beruntun ini Kita laksanakan puasa demi puasa Semoga Allah memberikan kekuatan melalui puasa ini kepada kita Nah ini yang terbesar porsinya Persiapan ruhiyah dan amalan Ini lebih 90% ngambil porsi persiapan yang wajib Kalian tadi itu ada bagus, nggak ada Ya kalas Lebih baik ada sholat lima waktu berjamaah di masjid Ini tiang Dengan ini kekuatan hidup kita menjadi tertumpu ya tertahan Orang yang menelantarkan sholat berjamaah di masjid Maka kekuatan rohnya menjadi lemah sekali ini orang yang paling cepat putus asa ketika dapat musibah yang tumpah yang bertindih-tindih. Laksanakan sholat berjamaah. Kekuatan jemaah ini Pak, menyebabkan kekuatan langit turun secara merata kepada kita dan menguatkan jiwa kita, menyiapkan mental kita. Kejarlah berjamaah seperti ini, masya Allah. Asar nanti juga buat seperti ini. Maghrib upayakan, saya sholat maghrib nanti di mana rencanakan, rencanakan. Saya nanti isyaknya di mana rencanakan berjamaah. Jangan tinggalkan kewajiban sholat berjamaah ini. Berikut, bentuk dan bersatu dengan komunitas orang-orang saleh yang sudah beriman dan yang bertauhid serta paham tentang akhir zaman. Mulailah bentuk grup-grup, mulailah rencanakan kemana kita nanti membuat perkampungan muslim kita di akhir zaman, di mana tempatnya, bebaskan bersama-sama, ya. Mulailah membangun yang biaya nggak usah mahal, 50 juta, 60 juta cukup, tapi kita sudah punya persiapan kampung sendiri. Saya berharap setiap provinsi, setiap kabupaten ada satu perkampungan khusus orang-orang beriman, di mana mereka tahu kemana mereka harus bergabung nanti ketika semuanya itu terjadi. Kalau tidak Bapak akan dengarkan hadis Sahih Bukhari Pak dalam kitab Al Adabul Mufrad. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangga yang lain lalu membunuh tetangga itu demi memperebutkan makanan yang ada di tangan tetangga. Cuma kadang-kadang makan membunuh tetangga Pak. Itu selama ini kawan kita, ini kawan kita tapi kita dibunuhnya. Kenapa? Iman mereka tipis. Nah kalau bergabung dan berbaur dengan sesama orang beriman akan saling jaga menjaga, saling kuat menguatkan, saling doa mendoakan. Ini yang penting. Makanya kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin sekarang ada yang di hati ngomong kayak gini. Mungkin ya Allah alam. Apa yang sampai kalau saya Zulkifli Muhammad? Ini nggak penting sekarang. Kalau Bapak mengatakan begitu, maka Bapak akan mengatakan hal yang sama tidak lama lagi. Ya Allah, kenapa saya dulu tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli? langkah Pak. Saya justru mengatakan langkah dai ulama yang berani menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada umat dengan segala kenyataan, fakta dan realita yang ada. Dan ini persiapan juga berasaskan kepada dalil-dalil dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya istiqomahlah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Tahajud, sholat sunat, syuruh, duha, sunat kabliyah ba'diyah, puasa Senin Kamis, zikir pagi dan zikir petang ya amalkan secara rutin amalan-amalan sunnah yang besar-besar pahalanya kalau mampu ya Pak ya berikut ini silakan lihat ini terus terus ya kalau mampu umrohlah pada bulan Ramadan bisa jadi Ramadan besok kalau Bapak niatkan dari sekarang Insya Allah Bapak bisa kalau niatkan dari sekarang bisa jadi Ramadan besok adalah Ramadan yang terakhir Bapak bisa merasakan menikmatinya di tanah suci Pak. Karena setelah itu secara pribadi dan saya merasa sanksi kalau masih ada peluang kita yang nyaman untuk berangkat ke tanah suci. 2018 saya sanksi kita semua akan bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah umrah. Wallahu a'lam. Kalau masih ada kita bersyukur pada Allah. Kalau tidak ada, saya sudah menyampaikannya hari ini. Selanjutnya kaum muslimin, jadi kalau ada rezeki Pak, rencanakan dari sekarang. Bulan Ramadan saya bawa keluarga. Bulan Ramadan besok saya akan iktikaf 10 hari terakhir di tanah suci. Usahakan punya niat itu dan menabunglah. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Mengejar pahala besar paket Jumat. Bapak paham bagaimana laki-laki disuruh awal-awal pergi ke Jumatan? Hmm? Kata Rasulullah, siapa yang di rumahnya mandi sebersih-bersihnya, lalu mandi seperti mandi junub, dua kali mandi Pak. Kemudian dia memakai wangi-wangian sebersih-bersihnya. Dia berjalan kaki menuju ke masjid lebih awal daripada orang-orang, lalu mengambil posisi dekat dengan imam. Kemudian ketika khatib naik ke atas mimbar, dia tidak melakukan hal yang lama, disimaknya baik-baik. Selepas dia sholat Jumat, dia mendapatkan pahala setiap satu langkah yang tadi dilangkah kakikannya dari rumah. Tidak bawa motor, Pak ya? Tidak bawa motor, tidak bawa mobil. Jalan kaki, kata Rasulullah. Ha? Maka yamshi walam yarkab ya dia berjalan kaki dan dia tidak menunggangi kendaraan karena selalu karena selalu dikuli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha setiap satu langkah yang tadi dilangkahkannya dari rumah ke masjid sama pahalanya dengan sholat tahajud satu tahun setiap satu langkah dan sama pahalanya dengan puasa satu tahun Allahu Akbar ini pahala yang sangat besar mengejar berjamaah untuk Jumatan lebih awal daripada yang lain lebih dini daripada yang lain. Apa yang saya maksud di sini? Akselerasi amal soleh. Percepatan kita membuat menumpuk-numpukkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena wazik dini inilah yang saya katakan tadi yang mampu menjadikan kita kokoh, tegar, mental kita disiapkan oleh Allah ketika hari-hari berat itu terjadi.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 mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran Silakan lihat ya. di sana kami memberikan uraian yang sangat luas dan sangat tajam sekali dengan kekuatan Al-Qur'an ini. Dan kita yang akan hidup menghadapi hari yang berat ini sebaiknya lebih banyak menghatamkan Al-Qur'an. Jangan tunggu hatamannya bulan Ramadan doang. Jangan Bapak Ibu, ya. Selanjutnya amalan pembenteng yang paling kuat. Tafadhol lihat di slide kita. Ada lima menit lagi ke depan. Saya mohon kesabarannya. Perhatikan pertama, sedekah dan infak mumpung harta kita masih ada yang mau terima masih banyak tempat penyalurannya sekarang kalau ada banyak kan sedekah banyak nggak penting jumlahnya banyak nggak penting yang penting rutin penting rutin oh sehari mampunya cuma 2000 3000 asal rutin itu lebih banyak tapi kalau kita orang berduit kalau memang kita orangnya hartanya banyak ya maka sesuaikanlah dengan kemampuan kita rutinkan ahabbul a'mal 'indallahi adwamuha wa in yang paling Allah cintai dari amalan apapun adalah yang rutin yang kontinu sekalipun sedikit, bukan yang banyak. Lanjut, hafalkan banyak sebanyak-banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Hafalkan sebab apa? Saat Al-Qur'an itu mengendap dalam kepala kita, Pak, dia pertama akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Di akhirat juga dia menjadi pembela yang terbaik untuk kita dan juga derajat seseorang dalam surga itu berbeda-beda dengan berapa banyak paling hafal yang paling banyak hafal Quran. Makin banyak hafal surat, maka makin tinggi tempatnya di surga. Kan demikian hadisnya dari Rasulullah SAW Di dunia juga dampaknya dahsyat bagi orang yang hafal Quran. Makin banyak yang menghafal quran makin tambah kecerdasannya, makin tajam pandangannya, dan makin halus basirahnya, dan makin kuat instingnya. Maka upayakan kita lebih banyak menghafalkan surat-surat dari ayat Al-Quran. Doa senjata orang beriman adalah doa. Lihat ini ada doa-doa berikut ini, silakan Bapak ambil saja fotonya dari kitab Zikir Akhir Zaman, himpunan doa-doa akhir zaman terkuat yang dikomunikasikan oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih semua. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Kita akan berhadapan dengan banyak musuh nanti Pak, khususnya laki-laki kita kita. Doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh, ya. Kemudian doa dan zikir agar selamat dari pembantaian Menjelang Al-Mahdi keluar Bumi ini akan merata dalam pembantaian Merata apa? dan pembantian di sana, pembantian di sini, pembunuhan di sana. Sesuatu yang saya tidak mampu menggambarkannya dan tidak ingin terjadi dan saya tidak ingin itu terjadi. Tetapi semua yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz harus kita hadapi. Wallahu a'lam. Selanjutnya doa agar Allah minta syahid. Jangan diri saja, satu keluarga kita kalau bisa kita doakan ya Allah, berilah kami sekeluarga besar rezeki syahid di akhir hayat kami dan husnul khatimah. Minta dan sekarang. Jarang-jarang orang-orang minta kayak gini nih. Yang orang minta biasanya apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa-doa sapu jagat kita rinci sedikit kenapa kayak para sahabat betapa rajinnya mereka minta jenis kematian seperti apa yang mereka mau nanti di akhir hayat ya. ada yang minta ya Rob ketika hamba sedang puasa ketika sedang baca Quran ya Rob ketika hamba sedang di jalan engkau yang kau ridhoi wafatkan hamba ketika itu ada yang minta ya Rob izinkan hamba terbunuh di tangan musuh telah hamba membunuh diangkatnya di medan perang. Semua diminta sama-sama terjadi di akhir ayat mereka. Kita juga punya kelayakan dan kepantasan untuk melakukan hal yang sama. Minta apa? Terus doa dan zikir menghadapi sakit serta penderitaan. Lihat halaman 183. Doa agar tidak sesat dan murtad. Abad ke eh, fase keempat ini banyak umat Nabi akan murtad. Maka apa yang harus kita baca banyakkan doa agar kita ditahan oleh Allah jangan sampai termasuk yang sesat dan murtad halamannya lihat tinggal membaca saja doa agar istiqomah beribadah doa selamat dari seluruh apapun bentuk-bentuk bencana yang datang doa zikir pelindung dari bahaya dukhon halaman 288 dan 200 dari Rasulullah SAW tiga langkah agar selamat dari perubahan muka atau perubahan bentuk al-masak halaman 302 306 selanjutnya halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadaburi, tafadhol nanti. Ini boleh di ya, anu, no, ini sudah tersimpan di sini ya. Boleh nanti diminta kepada uh, ya, ini, ini sudah tinggal di laptop. Silakan nanti untuk di uh, salin bersama-sama. Berikutnya ya. Nah, ini bab yang kelima wajib baca semua yang sudah punya kitab. Saya tahu sekali lagi kita tidak punya banyak waktu untuk membaca. Oleh karena itu saya hanya rekomendasikan halaman-halaman yang sangat urgent untuk kita kita baca. Demikian. Baik, cukup. Sampai di sini kaum muslimin tepat jam 1 Kami tidak menzalimi Bapak dalam waktu yang sangatnya Bapak tunaikan Semoga apa yang saya sampaikan ini Walaupun hanya selintas dan sepintas Sudah melepaskan amanah yang wajib bagi saya menyampaikannya masalah bahwa eh, bahwa ini akan terjadi dalam cepat atau lambat itulah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda-tandanya telah Allah berkasih lihat. Dan orang-orang yang mempunyai basirah, ulama-ulama yang mendalam pandangan dan tajam cara melihatnya ke depan, mereka juga sudah sangat yakin manusia dan seluruh negara-negara di dunia sudah diambang kekacauan secara global saat ini. Demikian saja dari saya Bapak semuanya. Semoga Allah ampuni saya. Semoga Allah sayangi Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah jadikan kita termasuk hambanya yang dia jaga, dipelihara dan fitnah dajjal dan fitnah huru hara petaka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab ensiklopedia akhir zaman dengan inilah Al-Mahdi